رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد masih bab ayat إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين Ini seperti di bawah disebutkan oleh Hafik Nukil perkataan Ibnu Qayyim. Ini termasuk di budaya musuh Allah dia membuat takut menakut-nakuti orang yang beriman supaya mereka takut kepada tentara dan wali-wali syaitan sehingga orang-orang yang beriman tidak mau berjihad menghadapi mereka supaya orang beriman tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini termasuk tipu daya yang paling besar kata beliau terhadap ahlul iman. Nah, jadi eh, jumhur mufassirin mengartikan ayat ini yukhawifu awliya'ahu yakni yukhawifukum bi awliya'ihi. Syaitan membuat kamu takut dengan pasukan-pasukannya atau wali-walinya. Nah, memasukkan ke dalam hati orang yang beriman betapa hebatnya musuh-musuh Allah itu. Senjata mereka canggih, perlengkapan mereka, peralatan-peralatan perang mereka lengkap, keterampilan mereka dalam bertempur hebat, Kalian nggak akan mungkin bisa mengalahkan mereka wahai kaum mukminin. Ini makna ayat. Orang-orang yang beriman seperti yang dikatakan oleh Allah, fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka yang dikatakan seperti itu justru mereka semakin kebal, semakin tambah keimanannya dan mereka mengatakan Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Propaganda-propaganda yang mungkin muncul di koran, berita-berita, tayangan layar kaca ataupun yang lainnya ataupun yang beri, nah, dari medsos yang begitu banyak itu mungkin nah, inginnya membuat orang-orang yang beriman itu takut Dan Allah melarang. Dan Allah melarang orang-orang yang beriman untuk takut kepada mereka, takut kepada syaitan dan wali-walinya. Sebagaimana yang telah lalu dalam bab yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan innallaha al arda masyariqaha wa magharibaha Allah melipat bumi ini untukku sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya dan aku melihat kerajaan umatku sampai ke tempat-tempat yang aku lihat. Salah satunya di antara kemudian beliau menyebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar jangan membinasakan umatnya dengan kelaparan dan jangan menguasakan kepada mereka musuh di luar diri mereka sehingga memusnahkan mereka sama sekali. Nah, ini tidak akan. Ini dijawab oleh Allah. Nah, dikabulkan oleh Allah permintaan tersebut. Tidak akan mungkin kalian wahai Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin dari al majus untuk mengalahkan kaum mukminin. Walaupun kalian bersatu semuanya di timur dan barat, tidak akan mungkin. Fala wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kamu beriman. Kalau kalian orang-orang yang beriman, maka betul jangan tidak jangan pedulikan mereka ancaman ancaman mereka. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah kalau kamu beriman. Allah juga mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan sedih. Jangan, jangan merasa rendah, jangan minder wahai orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman, ahli sunnah, Salafiyun tidak boleh merasa minder. Tidak boleh mereka merasa sedih menghadapi musuh-musuh mereka yang berlapis dengan peralatan yang serba lengkap, keterampilan yang serba hebat, jumlah yang demikian besar. Kam min syiatin qalilatin ghalabat syiatan kathiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil minoritas bisa mengalahkan Kalian ingin sejarah terulang? Bagaimana kalian diluluh lantakkan di Qadisiyah? Bagaimana kalian dikalahkan di Yarmouk? Silahkan bersatu. Seluruh. Timur dan Barat. tidak akan mungkin. Tidak akan, tidak akan mungkin. Dan ini orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu. Yang seperti ini mereka, makanya kaum mukminin diusahakan untuk dijauhkan dari agama mereka dilemahkan menurut mereka dengan dilepaskan dari ajaran-ajaran Islamnya. Nah, minimalnya kaum muslimin itu diam dengan kesesatan orang-orang kufar, tidak bicara, menerima mereka. Nah, ya, bukan berarti kita kemudian tidak menerima mereka, kemudian mereka dibinasakan sebagai tetangga, mungkin jiran, kemudian dibasmi, tidak, tidak. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Islam. Nah, nah. kemudian dalam hadis, apa hubungannya hadis ini dengan bab al khawf dalam kitab tauhid? Inna min da'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah. An tahmadahum ala rizqillah wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika yu'tikallahu inna rizqan inna rizqallahi la yajruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin jelas kaitannya dengan bab al khauf karena mereka yang men, melebihkan mengutamakan ridha orang lain manusia tidak peduli dengan kemurkaan Allah yang penting orang menerima dia adalah karena takutnya mereka kepada manusia, takut kepada ma makhluk. Takut kepada makhluk. Itu yang membawa mereka membuat mereka nah, membuat apa namanya mencari ridho manusia. Walaupun Allah mah marah, tidak peduli. Lebih besar rasa takut mereka kepada manusia daripada kepada Allah. Dan ini orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang lemah imannya orang-orang yang lemah imannya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Fakullama qawiya imanul abdi zala min qalbihi khaufu awliya'i syaitan." Semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin tambah yakinnya, sanggup dia untuk menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil berapapun kalian. Bagaimanapun keadaan kalian, cukup Allah bagi kami. Nah, karena mereka yakin Allah bersama mereka. Apa yang menyebabkan kaum muslimin, nah, kaum muslimin itu hilang rasa takutnya kepada Allah hingga dimasukkan ke dalam hati mereka takut kepada musuhnya. Al-wahan, bagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tada'a ilaikum sahirul humam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Berduyun-duyun umat bangsa mengerubuni kalian, mengeroyok kalian, mengerubuti kalian seperti orang-orang kelaparan, mengerubuni nampan hidangan yang siap mereka santap. Amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah karena kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Seribu orang dengan cara apa bisa dengar semua? Saya eh, kan 100 ribu orang majelis para ulama itu apalagi Rasulullah SAW 114 ribu di Arafah pidato dalam keadaan umat manusia menyebut kita mungkin 20 ribu aja dah habis suara Rasulullah SAW 114 ribu sahabat Ansidhum ya Jabir kata Rasulullah diamkan mereka Rasulullah bicara semua mendengar Masya Allah <clears throat> Baik. Nah, ini tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, semakin kuat iman seorang hamba kepada Allah, semakin hilang. Ini hilang dalam hatinya rasa takut kepada wali-wali syaitan seperti kata mereka. Nah, tadi sebabnya apa man yakni kaum muslimin justru takut kepada musuh-musuh Allah dan dicabut rasa gentar di dalam hati musuh-musuh tersebut terhadap kaum mukminin jadi kaum mukminin di hadapan mereka tidak ada wibawa, kaum muslimin tidak ada harga di hadapan orang-orang kufar. Penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut takut mati. Cintanya kepada harta, cintanya kepada kedudukan, cintanya kepada popularitas, cintanya kepada wanita. Nah, berat untuk melepas itu semua demi mementingkan akhir akhirat. Itu yang membuat mereka takut. Padahal dahulu di masa Rasulullah baru persiapan baru persiapan Rasulullah menyiapkan pasukan itu orang-orang kufar sudah merasakan ketakut, ketakutan sebulan sebelum sampai ke negeri mereka mereka sudah ketakutan lebih dahulu mendengar berita Rasulullah akan bergerak menuju mereka. Nah, di balik akhirnya akibat wahan itu kaum muslimin belum apa-apa sudah mulai gentar terhadap musuh-musuh mereka. Nah, dijadikan mainan dijadikan mainan kaum muslimin. Tada'a ilaikum sairul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. La, bal antum katsirun walakinnakum ghusaa' ka ghusaa'is sail. Yanzi'u Allahu ankum mahabatan fi qulubi a'daikum. Nah, dicabut oleh Allah rasa gentar dalam hati musuh-musuh kamu terhadap diri kamu. Nah, dan diletakkan ke dalam hati kalian al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu semua sebabnya. Dan jalan untuk melepaskannya seperti Rasulullah beritakan juga dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar bin Khattab Rasulullah menyatakan la sallallahu ya ketika nah, kaum muslimin mulai membuka diri melakukan transaksi riba jual beli dengan cara bermuamalah dengan cara dengan cara riba lebih senang kepada urusan dunia peternakan pertanian dan mereka meninggalkan jihad jihad bukan berarti hanya perang di jalan Allah jihad mujahadatun nafs jihad menundukkan hawa nafsu dengan ilmu dengan agama untuk mempelajari agama. Mereka tinggalkan itu semua. Sallallahu alaikum zullan kata Rasulullah. Allah timpakan kepada kalian kehinaan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan Allah cabut dari kamu sampai kamu kembali kepada agama kamu, mempelajari Islam dengan benar. Nah, nah. Dan dikatakan juga oleh mereka, apa yang menjadi sebab orang itu takut ya, kepada sesuatu yang lain selain ya, muncul rasa takutnya berlebihan ataupun di antara sebab-sebabnya mereka takut pada musuh-musuh Allah. Mudah ditakut-takuti seperti ini adalah tidak lain adalah karena nah, dosa-dosa yang mereka perbuat. Ketika orang itu bergelimang dalam maksiatnya, hatta kepada bayangannya sendiri dia takut hatta kepada bayangannya sendiri dia dia takut. Nah, ketika orang itu sudah tidak lagi takut kepada Allah, maka Allah jadikan dia justru takut kepada segala sesuatu yang lain. Orang lain pun makhluk yang lain pun jadi berani kepada dia. Tapi kalau mereka ini kuat imannya, rasa takutnya kepada Allah, syaitan pun enggan untuk lewat bekas jejak kakinya. Syaitan pun enggan untuk lewat di bekas jejak kaki orang yang takut kepada kepada Allah. <clears throat> Nah, nah ini kemudian wa antahmadahum ala rizqillah. Kamu muji mereka karena rezeki Allah. Lewat tangan mereka memang dipuji, disyukuri, lupa kepada Al-Mun'in. Lupa kepada Al-Mun'in. Sehingga apa? Menisbahkan nikmat itu kepada yang memberi. Yang perempuan mungkin kepada suaminya. Anak mungkin kepada bapaknya. Bawahan mungkin kepada atasannya. Dianggap mereka lah. Dari mereka lah dia dapatkan rezeki tersebut. Dan kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada dia, dia yang celah mereka. Gak dapat dia dari atasannya, tidak dapat dari suaminya, tidak dapat dari nah. mana dia mencari rezeki. Nah, dia mencelah mencela mereka. Kalau dia takut kepada Allah, kalau dia beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah sendiri Allah satu-satunya yang memberi ngatur rezeki, yang memberi dan menahan pemberian, yang melepang, yang melapangkan rezeki, yang mempersempit rezeki, tentu dia tidak akan memiliki sikap dan perasaan seperti ini. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah. Nah. Karena rezeki Allah itu Allah yang atur, bukan karena harisnya. Bagaimanapun orang itu menghalangi rezeki seseorang, akan kalau memang dia mendapatkannya akan Allah berikan. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yursil fala mumsik fala mumayumsik fala mursilalahu illa. Apa yang Allah bukakan Allah berikan kepada manusia. Bagi rahmatnya itu tidak ada yang bisa menahannya. Tapi kalau Allah menahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan ya Allah dan tidak ada yang bisa memberi menahan apa yang kau berikan. Kalau keimanan itu kuat, maka tidak akan mungkin menisbahkan ataupun merasa jengkel, merasa marah atau memuji orang karena dia dapat. Nah, itu juga yang disebutkan ini dalam hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa asfata alaihi annas apa yang membawa yang membuat dia mencari ridha manusia padahal Allah murka takutnya kepada mereka kurangnya atau lemahnya iman. <coughs> Qala Syekh Sa'di rahimahullah bab qaulillah ta'ala innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Hadzal bab aqadahu al-musannif rahimahullah liwujubi ta'alluqil khawfi wal khasyati billahi wahdah. Masuk dalam bab tauhid karena penting untuk kita menggantungkan enam rasa takut dan khasyah itu kepada Allah satu-satunya. Wan nahyu an ta'alluqihi bil makhluqin dan larangan untuk menggantungkannya kepada makhluk. Sehingga rasa takutnya kepada makhluk itu membuat dia terhalang dari apa yang diwajibkan oleh Allah. Melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang tidak boleh. Wa bayanu annahu la yatimmu tauhidu illa bidzalik dan dimasukkan oleh beliau rahimahullah dalam bab ini dalam kitab tauhid untuk menjelaskan bahwa tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia menyerahkan rasa takut itu juga kepada kepada Allah. Ini sudah kita lewat lanjutan dari al-mahabbah. Tiga serangkai yang harus yang ada di dalam perjalanan seorang hamba kepada kepada Allah. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Nah, al-mahabbah itu merupakan penggeraknya yang paling kuatnya. Ibaratnya seperti kepala pada seekor burung. Kepala kita. Hilang kepala tersebut apa yang akan terjadi? Mati. Ibadah itu kalau tidak dilandasi oleh cinta kepada Allah karena ta'zim. Tidak ada nilainya. Tidak ada rohnya, Tidak ada khusyuk dan ketundukan. Tidak ada khidmat. Dan tidak akan merasakan lezatnya. Ibadah tersebut. Khawf itu akan menghalangi dia untuk tidak keluar dari relnya. Raja itu akan menggiring dia menuntun dia untuk optimis, tawakal kepada Allah dengan sempurna. Tiga harus ini harus ada pada seorang muslim, pada seorang manusia. Kalau wala Buddha, fi hadal mawdhi min tafsil. Tapi dalam bab ini perlu juga rincian sebagaimana dalam bab mahabbah. Mahabbah itu adalah ada yang mahabbah yang sifatnya tabiat, ya alami dia senang makan minum perkara-perkara yang mubah nah, ya sayang cinta kepada istri dan anaknya suaminya keluarganya kerabatnya saudara sahabatnya ya kepada gurunya kepada muridnya kepada atasannya bawahannya nah sama seperti itu ada cinta yang nyaman ini dia menjadi bisa cinta kesyirikan ketika menyamakan antara yang dia cintai selain Allah itu dengan cintanya kepada Allah sama dia mengorbankan diri untuk membela atau melindungi memenuhi hajat yang dicintainya sebagaimana dia berkorban kepada Allah nah ada cinta karena Allah ada cinta di jalan Allah ingat perbedaan yang kemarin kita sebutkan antara fi sebagai sababiyah dan fi zarfiyah ya fi sababiyah dia mencintai karena Allah ikhlas karena Allah nah semata-mata tujuannya adalah mengharap wajah Allah cinta fi dan sebagaimana finalnya fi ini zarfiyah yakni cinta yang terikat dengan di jalan Allah bukan karena nah, bukan di dalam urusan urusan dunia bukan dalam urusan dunia nah sehingga ketika dia merasakan ini dalam keluarga dia mencintai suami istri mencintai itu bukan karena dia suami saya, dia istri saya. Bukan dia karena dia anak saya. Nah. Kok <clears throat> nah ini sekarang bab al-khauf. Bab al-khauf juga perlu rincian. Ya Yattadihu bihil amru. Yang dengan itu rincian ini akan jelas masalahnya. Wa istibah dan hilang kerancuan ya, kesamaran tentang masalah ini. I'lam anna al-khawfa wal khasyata taratan yaqa'u ibadatan. Khauf dan khasyah bedanya apa? Khauf ini khauf biasa artinya nah yakni bisa karena tidak tahu. Ini apa namanya sama-sama maknanya takut. Khasyah juga, tapi al-khasyah ini lebih adab, lebih halus lagi daripada al-khauf. Al-khasyah itu yakni khauf yakni nah dengan dasar apa? Bil ilmi ya di makrifat ya, dengan apa namanya pengetahuan dia tentang yang dia takuti ini khasyah ini khas khasyah kadang-kadang orang itu takut dengan ya ini tanpa sebab ya. kenapa kamu takut tidak tahu tapi kalau khasyah dia tahu siapa yang dia takuti nah, kalau kadang jatuh sebagai ibadah wataratan yaqa'u tabi'atan wa adatan takut yang sifatnya alami Biasalah orang takut sama macan, sama binatang buas, binatang berbisa, sama rampok, maling, jahat, atau yang lainnya. Wadalika bihasabi hasbabihi wa muta'alliqatihi. Itu tergantung sebab dan kaitannya. Fa in kana al-khawfu wal khasyatu khawfu ta'alluhin wa ta'abbudin wa taqarrubin al khawf ila man yakhafuhu wa kana yad'u ila ta'ati batinatin wa khawfin sirri yazjaru an ma'siyati man yakhafuhu kana ta'alluquhu billahi min a'zami wajibatil iman wa ta'alluquhu bi ghairillahi min asyirkil akbar. Bagian ulama membagi ya khauf itu seperti ini khauf ibadah, kemudian khauf tabi'ah, ada, kemudian khauf sir. Allah rahimahullah di sini. Nah, kalau rasa takut dan khasyah itu sifatnya adalah ta'alluh, membuat dia tergantung kepada yang dia takuti, membuat dia menjadi mengabdi kepada yang dia takuti, melakukan tasarruf kepada yang dia takuti dan mengajaknya untuk taat kepada yang dia takuti serta munculnya rasa khauf siri apa khauf siri ini khauf seperti orang yang dia takut lewat misalnya di kuburan atau lewat di tempatnya wali eh, makam wali misalnya khawatir kalau wali itu menimpakan madarat kepada dia. Ini khawf syirik. Termasuk khawf syirik. Termasuk khawf syirik. Nah, syirik itu menyebabkan dia tercegah dari kemaksiatan, mendurhakai orang yang mendurhakai sosok yang dia takuti. Nah, ini nah kalau diserahkan kepada Allah, kalau misalnya rasa khawf syirik itu adalah adanya dirasakannya kepada Allah, itu termasuk kewajiban iman yang paling utama Artinya muncul dalam hatinya dia takut kalau Allah gara-gara dosanya, gara-gara maksiatnya, gara-gara dia ini mungkin sebab nah, kurang dia dalam memenuhi hak Allah, Allah simpakan kehinaan kepada dia. Allah nah, memberikan mudarat kepada dia, menyimpakan ujian kepada dia. Nah, rasa takut seperti ini kalau dia takutnya kepada Allah dia tujukan, ini termasuk beriman. Tapi kalau dia tujukan kepada selain Allah, nah dia khawatir nanti jangan-jangan nanti wali itu menimpakan penyakit atau dagangannya tidak laku atau keluarganya dengan kehilangan keluarga dan yang lainnya nah ini khafsir yang seperti ini jatuh kepada kesyirikan dan bahkan syirkun akbar termasuk syirik akbar alladzi la yaghfirullah yang tidak akan diampuni oleh Allah li'annahu asyraka fi hadhil ibadah allati hiya min a'zamil wajibat al-qalb ghairallahi ma'allah. Karena dia melakukan persekutuan, menyekutukan, menyamakan Allah. Dia menyamakan di dalam ibadah yang utama ini, ibadah qalbiyah. Al-khawf, ini termasuk ibadah qalbiyah. Sama seperti mahabbah, raja juga. Termasuk ibadah-ibadah qalbiyah. Yang apabila dia menyerahkannya kepada selain Allah. Nah, dia berarti telah jatuh ke dalam perbuatan syirik warubama zada khawfuhu min ghairillahi ala khawfihi min Allah. Dan bisa jadi rasa takutnya kepada selain Allah itu lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah. Dan ini yang dialami oleh ubadul kubur. Nah, ya takutnya orang-orang yang menyembah kubur mengagungkan kuburan itu kepada wali-wali yang mereka datangi yang mereka harapkan syafaatnya itu jauh lebih hebat daripada mereka takut kepada Allah. Nah, jauh lebih hebat takut mereka kepadanya kepada mereka apa kepada wali-wali tersebut daripada kepada Allah. Buktinya apa? Sahibu Taisir Azil Azizil Hamid menyebutkan misal kalau misalnya antum berpegang dengan dia, berseteru dengan dia, ya, dia berani bersumpah demi Allah untuk dusta berani ya mudah dia untuk nah milih mana yang depan. Tapi kalau dia misalnya dituntut untuk bersumpah dengan yang di penghuni, penghuni kubur, dia tidak akan berani dulu dusta. Pernah itu. Hal yang seperti ini terjadi memang demikian. Ya, itu dia alam. Ya. Nah, kalau udah sumpah demi Allah tambah lagi demi Syekh Fulan. Nah, Apa kalau misalnya sekarang kita zaman kita nah, sumpah pocong. Nah, itu takut khawatir luar biasa. nggak cukup demi Allah saja. nggak cukup demi demi Allah saja. Kalau wa aidan faman Allah wahdah ala hadal wajhi fa huwa mukhlisun muwahhid. Nah, siapa yang takut kepada Allah satu-satunya, dengan cara seperti ini yang artinya apa membuat dia tergantung membuat dia mengabdi dan membuat dia bertakarrub kepada yang dia takuti yaitu Allah Subhanahu wa taala maka dia dikatakan mukhlisun muwahhid Waman khasya ghairahu faqad ja'ala lillahi niddan fil khasyana. Siapa yang menjadikan yang takut kepada selain Allah dengan cara seperti ini berarti dia telah membuat tandingan untuk selain Allah. Kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabbah sebagaimana dia telah seperti orang-orang yang telah membuat tandingan-tandingan untuk Allah dalam hal mahabbah. Yuhibbunahum kahubbillah. Nah ini yakhafunahum kakhawfihim minallah. Nah, mereka takut kepada wali-wali tersebut seperti takutnya kepada kepada Allah. Nah, apa yang disebutkan dalam ayat yang sudah jadikan contoh kemarin? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fin nasi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah diganggu di jalan Allah, mestinya kalau dia memang takut kepada Allah, beriman pada Allah, nggak peduli gangguan-gangguan orang tersebut. Karena memang itu konsekuensinya orang-orang yang mengikuti Rasul pasti uzi. Kata, nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, Iqra bismillahirrahmanirrahim rabbikal khalaq. Gelisah, zammiluni zammiluni. Datang kepada istrinya Khadijah. Nah, kenapa saya ini wahai Khadijah? Kata Rasulullah, saya khawatir saya kena jin, gangguan syaitan. Tidak mungkin kamu akan diganggu oleh syaitan kata Khadijah. Engkau orang yang baik, menyambung silaturahmi, menyayangi orang miskin, menyantuni anak yatim, begini, begini, Tidak akan mungkin. Ayo, dibawa ke warafah. Ceritakan keadaannya. Nah, itu namus akbar. Jibril yang datang seperti yang pernah datang kepada Musa. Ya, seandainya aku masih muda, akan aku bela engkau dari gangguan mereka. Nah, ya sampai diceritakan oleh eh, tidak ada satupun ya ketika Rasulullah nah, Waratah menyatakan bahwa nah, nah kalau ketika kaummu mengusir kamu awam mukhrijiyahum apakah mereka tega mengusir saya padahal beliau gelar nah digelari al-amin oleh orang-orang Mekah nah tidak ada satupun yang datang seperti yang kau bawa melainkan pasti disakiti disakiti Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa Allah ma fa'alu. Nah, baik sudah sunnatullah. Sunnat sunnatullah. Allah jadikan musuh para anbiya itu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah untuk menipu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin dari kalangan orang-orang yang jahat. Pasti orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin dia kuat teguh meng, yakni memegang agamanya semakin keras ujian ujiannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا hatta يقول الرسول rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah Ala inna nasrallahi qarib. Apa kamu kira mudah masuk surga? Kamu kira kamu akan masuk surga belum padahal belum datang kepada kamu apa yang menimpa umat sebelum kamu. Kita kaum muslimin merasa diri sudah mendapatkan surga sementara belum pernah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Belum pernah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Khabbab ibn al-Arab, Ummu Aiman. Nah, seperti itu kita mengharapkan surga. Masnadhumul ba'sa wa Mereka ditimpa kejelekan, nyakit intimidasi, bahkan zulzilu. Digoncang mereka betul-betul dalam keadaan takut luar biasa. Sampai-sampai mereka mengeluh, ya Rasulullah, kapan kita akan menang? Doalah ya Rasulullah, supaya kita nggak seperti ini keadaan kita. Keluhan para sahabat diterima. Didengar oleh Rasulullah SAW seperti itu. Sampai Rasulullah melihat. Sumayyah, Ibunda Yasir, tewas dalam keadaan ditikam marjinya oleh Abu Jahal. Nah, jadi syahidah. Syahidah pertama dalam Islam. Sabran ya ahla Yasir. Inna mau'idakum jannah. Lewat Rasulullah nggak bisa apa-apa. Kita belum merasakan yang seperti itu. Habab Ibnul Arab, besi merah, membara, ditempelkan ke kepalanya. Sampai nampak tuh bungkus otaknya. Siapa yang sanggup seperti ini? Am hasibtum antara tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalam min qablikum. Seperti ini mereka hatta zulzilu. Wa qala nam hatta yaqula rasul Walladina amanu ma'ahu qalam. Mata nasr Mata nasrullah ala inna nasrullahi نصر seperti itu mereka kaum muslimin. Nah. Ya. Pertebal keiman, keimanan. Nah. Banyak takwa kepada Allah dan ibadah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dengan memperbaiki diri. Berusaha bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menjauhi maksiat. Kembali kita mempelajari agama agama Allah. Nah. Dan tentu saja dengan juga mengamalkannya. Qala rahimahullah wa dalika kaman yakhsha min sahibil qabr. Ini khauf khauf sir. Seperti orang yang takut kepada penghuni kubur, an yuqi abihi makruhan au yaghdab alaihi Khawatir dia orang yang dikubur itu menimpakan sesuatu yang tidak dia sukai atau marah kepada dia. Saya selubuh nikmatan lalu mencabut nikmat kesenangan yang dia rasakan. Aunah wa dzalika mimma huwa waqi'un min ubadil qubur. Dan hal-hal seperti itu yang menimpa para penyembah pengagum pengagum kuburan. Nah, Qala rahimahullah wa in kana al-khawfu tabi'iyan kaman yakhsha min aduwin aw sabu'in aw habbatin. Nah, kalau rasa takut itu sifatnya tabiat, ya, memang ada watak manusia kalau dia apalagi kalau ya, lemah, merasa lemah, dia merasa takut. Nah, bukan cuma kita, Nabi pun juga tak, takut. Nabi Musa, Fakhara ya, Jamin, dan ya, apa? Milan apa? Minal Madinah khaifan yatarakab. Beliau keluar dari kota dalam keadaan takut ter tertangkap oleh nah, Firaun dan bala tentaranya. Punya rasa takut. Khauf yang khauf yang nalut yang sifatnya adat atau biasa, Seperti yang sifatnya tabiat manusia. Seperti orang yang takut kepada musuh, binatang buas, hayah, ular, au nahu dzalika mimma yakhsha dararahu adh-dhahiri jadi hal-hal yang memang dia takutkan dorornya secara nyata, nampak. Rampok, nodong. Kalau dia nggak punya bela diri, ataupun ya apa, kan tidak kan takut duluan juga. Nah, ada yang mungkin takutnya ya, berlebihan, sudah nyerah. Ada yang memang, nah siap untuk taruh pembela diri. Fahad dan nau ibadah. Yang seperti ini bukan ibadah. Wakad yujad min min minal mu'minin, bahkan sering. Apa buktinya? Para sahabat hijrah bagaimana? Diam-diam, takut dia takut tertangkap. Nah, Wakad yujad min anam min katsirin minal mu'minin. Pada kebanyakan kaum mukminin rasa takut yang sifatnya alami biasa. Wala iman dan itu tidak merusak keimanan, tidak meruntuhkan keimanan. wahada tidak karena kana khaufan muhaqqaqan. Kalau memang rasa takutnya terbukti, bukan cuma halusinasi. Nah, halusinasi tahu ya. Artinya bayangannya nggak jelas lah. Kenapa kamu takut? Nggak tahu tuh tadi temboknya tuh kayak ada kedip-kedip. <laughs> nah, ini itu takut ah, halusinasi, nggak nggak jelas. Ini khawfnya muhaqqaq. Nah, waqad in aqadat asbabuhu, jelas sebabnya. Kalau bimagum. Nah, seperti ini tidak tercela. Nah, tapi kalau orang itu betul-betul jiwanya besar, nah, betul-betul langit tawakalnya luar biasa, memang enggak. yang seperti itu tidak membuatnya takut. Takutnya, nah, nggak ada rasa takutnya. Rasulullah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Ibrahim kalau kita lihat juga, nah, ya Khalilullah. Nah, dia juga punya rasa takut kepada waktu itu Fir'aun. Nah, yang apa yang apa namanya uh, merampas setiap wanita yang masuk ke negerinya. Nah, kalau wa in kana hadza khaufan Nah, kalau rasa takutnya itu sifatnya waham, bayangan-bayangan dia semata, ya, kita katakan halusinasi, ya, tidak jelas. Kal khauf alladzi laisa lahu sababun aslan. Seperti orang yang ini takut yang nggak ada sebabnya, nggak ada pangkalnya kok takut. Kenapa? Enggak tahu itu kok ada item-item itu di atas itu. Enggak berani ngelihat ke atas. Nanti ada yang orang ada yang rambutnya panjang di atas. Nggak jelas kan? Nah ini seperti ini. Enggak ada sebab. Nggak jelas sebab sebabnya. Aulahu sababun taif atau ada sebabnya tapi lemah. Fahadam madmumun dan ini tercela yadkhulu sahibuhu fi wasfil jubana. Orang yang punya takut seperti ini itu singkatannya apa? Pengecut, penah, penakut. Tapi biasanya orang-orang yang seperti ini penakut ini suka nakut-nakuti. Iya. Iya kan? Nah, so jagoan ini. Dia sendiri takut tapi nakut-nakutin orang. Nah. <clears throat> Waqad ta'awada Nabi sallallahu alaihi wasallam min min al-jabal. Dan Rasulullah SAW berlindung dari rasa takut ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli. Nah, ada kan? Nah. Bahwa minal akhlaqir radilah dan ini termasuk perilaku akhlak yang jelek. Walihada kana al-imam al-iman tam wa tawakkul wa syaja'ah tadfa'u hadzal naw. Nah, karena itu iman yang sempurna, tawakal yang sempurna, keberanian yang sempurna menghilangkan jenis jenisnya. Takut yang sifatnya apa? Wahmiyah. Nah, bahkan juga takut yang sifatnya tabi'i ini tertutupi dengan apa? Iman dan tawakal seseorang. Enggak cuma misalnya dia badannya besar dan punya ilmu bela diri. Ya. Nah. <clears throat> Hatta inna khawasal mu'minin wa aqwiya'ahum tanqalibul makhawifu fi haqqihim amnan wa tuma'ninatan. Bahkan sampai orang-orang khusus di kalangan kaum mukminin, orang-orang spesial, orang-orang yang kuat imannya, rasa takut itu berbalik jadi aman. Nah, ya menjadi ketenangan. Apa bukti yang misal seperti Safina kaum Safina Safina Maulana Rasulullah. Aku diutus oleh Rasulullah di tengah jalan dihadang oleh singa. Singa, namanya padang pasir, singa buas Akhirnya apa? Singa itu yang antarkan dia ke jalan tersesat. Saya dalam sedih diutus oleh Rasulullah. Singa itu yang mengantarkannya ke jalan yang benar. Udah. Nah, apalagi misalnya banyak. Abu Muslim Al Khurasani, ya, yang dilemparkan dalam api oleh apa siapa? Nah, Aswad Al Ansi. Nah, mengaku nabi palsu ya, Allah selamatkan dia Nabi Ibrahim liquwati imanihim wa syaja'atihim karena kuatnya iman mereka dan keberanian mereka asyaja'ah al-qalbiyah keberanian hati wa kamalu tawakkulihim dan kesempurnaan tawakal mereka walihada atba'ahu bihadal bab at-tawakkul oleh karena itu beliau kemudian menyusulkan mengiringkan bab ini bab khauf dengan bab berikutnya yakni bab at-tawakkal ya kita katakan ini bentuk dari raja ya ada harapan ketergantungan bergantung hanya kepada kepada Allah tiga hal yang memang harus dipunyai oleh seorang tidak boleh saling mendominasi satu sama lain man ya'budullaha hubban tazan tazandaq يَعْبُدُ اللَّهَ خَوْفًا فَهُوَ فهو haruri يَعْبُدُ اللَّهَ رَجَاءً فَهُوَ فهو مرجئ nah, besar sekali yang tenang saja kamu kalau kamu yang apapun yang kamu perbuat dosa maksiat asal kamu beriman nah, nah. <clears throat> wal mu'min muwahid ya'budullaha hubban wa khaufan wa raja'an orang mukmin yang beriman bertauhid itu beribadah kepada Allah dengan tiga hal ini yang menggerakkan dia untuk taat, untuk ta'zim, ta untuk sempurna ibadahnya ya adalah rasa cintanya kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia terjaga <clears throat> dan berada di atas <clears throat> jalan siratul mustaqim selalu ingat nah kepada kepada Allah. Raja membuat dia tidak mudah futur. Tidak membuat membuat dia tidak mudah patah semangat. Nah, قال الشيخ رحمه الله فيه Al-ula تفسير آية آل عمران نعم معنى نبا يخوفكم بأوليائه. شيطان Syaitan membuat kamu takut dengan tentaranya, wali-walinya. Membuat kamu memandang agung, membuat kamu memandang besar mereka, menganggap besar mereka. Nah, dimasukkan ke dalam hati kamu rasa hebat orang kafir itu. Tidak ada mereka. Ya, Man yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Siapa menginginkan kemuliaan, keperkasaan di tangan Allah, milik Allah keperkasaan itu. Tidak akan mungkin orang itu bisa ber, nah, mendapatkan kemuliaan tanpa dengan tanpa Islam. Nah, Asalnya tafsir ayat al bara'ah. Tafsir ayat bara'ah. Innama ya'muru masajid Allah. Nah, mereka betul-betul takut kepada Allah itulah orang-orang yang memakmurkan masjid baru bermanfaat masjid itu diisi oleh orang-orang yang punya khasyah kepada Allah sehingga dia akan mengagungkan masjid itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah diisi dengan ketaatan sunnah tidak ada kebidahan di dalamnya kurafat nah Talitha tafsir ayatil ankabut ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Ini kenapa? لضعف إيمانهم. Ya, لضعف إيمانهم وخوفهم من الله. Lemahnya iman mereka, lemahnya rasa takut mereka kepada Allah membuat mereka nah mengikuti apa maunya musuh musuh Allah. Ini alangkah nah ya rendahnya kalau sampai seorang muslim jatuh dalam seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah annal yaqina yad'uf wa yaqwa. Bahwa keyakinan itu bisa lemah, bisa juga kuat. Inna min nah, dha'fil yaqin kada wa kada kata Rasul. Nah. Sanadnya tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Anda menunjukkan apa tentang nah, kalau memang iman itu kuat, rasa takut itu kuat, yang seperti itu tidak akan muncul. Dia tahu bahwa Allah yang mengatur rezeki. Orang kasih atau tidak kasih. Orang ini menahan, menghalangi, ataupun tidak. Dia tidak peduli. Rezekinya bukan di tangan orang. Dia sehingga apa? Dia tidak menguji dan menyandarkan nikmat betapa baiknya orang ini. Dan semuanya rezeki itu tidak hanya berupa uang, berupa harta, ilmu juga demikian. Makanya ini mereka sebagian ulama menganggap kurang layak juga artinya apa namanya bukan kurang layak apa ya nah, ada nah ya mungkin kita sering juga melakukan ya, jazakallah kepada ustaz Allah yang memberikan menggerakkan hati kita untuk memahami apa yang disampaikan ustaz Allah yang menggerakkan sang ustaz untuk menyampaikan apa yang mudah untuk kita cerna kan itu mestinya nah, tapi kita kan nah, Nah, Ayana juga hmm, kadang-kadang Ustaz kita datang Ustaz Muhammad, Ustaz yang lain, Ustaz Muhammad, Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Lupa kita kalau yang menggerakkan lisan beliau, membuka hati beliau, menyampaikan tausiah yang mengena dalam hati kita itu adalah Allah. Iya kan? Nah, memang kata mereka hal ini seperti ah, ini, memang ada sebagian mereka malah apa namanya menegur. Nah, ketika ada yang datang kepadanya, bukan yang masih hidup, Salah kita ada mereka di kalangan ulama menegur yang demikian. Allah yang kenapa pujilah Allah. Allah yang membuatmu dapat menjadi memahami. Allah yang membuat saya datang. Nah, kira-kira seperti itu. Qala al-khamisah alamatu dha'fihi wa min dzalika hadhihi at salat Nah, dan tanda-tanda kelemahannya ya. Di antara kelemahan itu membuat cari ridho orang tapi Allah marah memuji mereka karena Allah beri rezeki, mencela mereka karena tidak dapatkan rezeki dari dari Allah. Itu tanda tiga di antara tanda-tandanya. Sadisah, anna ikhlas al-khawf lillahi minal fara'id. Mengikhlaskan, memurnikan khauf hanya kepada Allah itu termasuk hal-hal yang fardu, wajib, bahkan syarat keimanan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu kalau kamu beriman. Kalau kamu nggak beriman ya sudah. Kalau kamu tidak beriman ya sudah. Berarti kamu bisa takut kepada mereka. Menunjukkan apa? Wajib. Apalagi larangan, ya namanya larangan dan perintah itu menunjukkan perkara yang larang takut kan yang dilarang larangan Allah untuk takut kepada mereka. Berarti haram, ya berarti wajib untuk tak, takut hanya kepada kepada Allah. Wasnabi'at Pahala untuk orang yang melakukannya. Apa? Allah jadikan manusia ridho kepada dia. Kalau dia mencari ridho Allah walaupun manusia enggak suka. Kenapa? Kuatnya imannya, takutnya kepada Allah. enggak peduli mereka. Asaminah zikru iqabi man tarakah. Menyebutkan tentang hukuman. Ini Allah menjadikan mereka manusia jadi marah kepada dia. Ya, ketika dia berusaha mencari ridho mereka walaupun Allah mur murka Allah marah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini baru dua. Insya Allah pada kesempatan lain kita masuk dalam bab yang ketiga. Boleh dikatakan ini sebagai raja. Salah satu sayap burung. Yang kalau enam ya. Yang harus sama kuat. Ya, agar burung itu ter terbang. Mahabbah itu kepalanya itu yang menyebabkan hidupnya burung tersebut untuk bisa berlari bisa terbang ya khauf dan raja itu yang membuat dia terbang nah, selamat dari gangguan salah satu sayapnya lebih berat lebih sakit terganggu nggak bisa terbang tapi kalau tidak ada kepala nggak bisa nah, nah, seperti itu juga maka ibadah yang tanpa cinta tanpa ada rasa cinta tidak akan ada muncul pengabdian. akhirnya apa? Dia asal-asalan aja dalam beribadah. Sak enaknya, sak karpenya istilahnya. Karena nggak ada cintanya ke Allah apa? Dia jalankan sholat, dia tegakkan sholat ya seenaknya, dia jalankan puasa ya saat. Nah, tidak dia <clears throat> Tapi kalau ada cinta, maka itu akan dia tunjukkan bahwa dia betul-betul mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Nah, orang yang cinta kepada sesuatu itu dia akan taat kepada. Nah, dia akan berbuat. Cinta adalah pengorban, pengorbanan. Dia akan korbankan sesuatu dari dirinya untuk mendapatkan, untuk menampakkan cintanya kepada yang dia cintai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasehatullahi wa lima yuhibbuhu wa